dieling-eling. Jadi keramate akal itu ilayah umil ya. Itu pula yang dipakai para ulama mempertahankan Islam ngantos mengki ilayah umil napa? Ya. Nah, dawuh Sidina Ali saya itu sangat rindu sama Ummaluwah karyawan-karyawannya pangeran. Manhum ya Ali. Mereka itu yang menanamkan hujatullah dan mereka tidak mati sebelum teori hujatullah ditanamkan sama Amsalihi yang sepadan dengan mereka. Ya dalam hal ini maksudnya ulama. Ya dalam hal ini maksudnya sinten? Wong kula nate nggih ngaji Asyifa bi ta'rifi hukukil mustofa. Sampeyan saya kita bedei Ketika Anda terlalu khusyuk kados Nabi Isa lah. Terlalu khusyuk, gak pernah salah, terlalu sempurna. Ternyata dikultuskan kebablasan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Karena Isa tidak punya anak, tidak punya apa? Istri. Gak tahu salah. Kanjeng Nabi garwane kathah ya duwe anak. Nak donga kadang ya ora dituruti pangeran, senenge ra karuan. Mergo ketok kawulane. Ketok napa? Kawulan. Lah itu nanti di akhirat Nabi Muhammad itu gak digojlok kayak Nabi Isa. Mergo dekne duwe poin-poin sing jelas beda mek pangeran. Muhammad gak mungkin darani pangeran wong dia anak di bojo. Nah Isa gara-gara ra anak bojo sampai disalahpahami jadi pangeran. Mulane Nabi Isa digojlok mek pangeran anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Sa kowe disembah iku namerga kowe dhewe sing ngajari supaya wong nyembah kowe. Wah, bengok-bengok nabi sa perkarane. Nabi Muhammad gak mungkin digojlok pangeran gitu karena beliau punya perilaku-perilaku sing jelas gak khasnya pangeran, rupane kawin, rupane duwe anak. Paham ya? Artinya tingkat mukhalafatul khawadisnya akan lebih jel, jelas. Paham ya? Lah wong umat Nabi sing khusuk-khusuk luwe seneng wong khusuk. Perkarane gak mangkel wong. Jadi wong Lha iku keliru, <laughs> Pak. Justru kelebihane Nabi niku gadah garwa, gadah mergo iku semakin jauh dari dianggap Tuhan. Nah Isa radhi anak radhi bucu wong alusan akhirnya dicipta disangka dadi pangeran. Akibatnya yang jengben termasuk ditakoki napa anta qulta linna takhizuni wa ummiya ini min dunillah. Mau nang wes asing sing disembah dari pangeran. Akhirnya Nabi Isa nggih bingung. buatan Gusti. Akhirnya Nabi Isa ya ya cara ora nabi no ya untuk ngendikan sinis. Umpama monggil aja dengan persong jenengan pangeran. Ingkun tukul tuhu fakot alim tak alamu fi nafsi wala alamu maafi fi nafsi. monggil aja dengan perso Tapi apapun itu Nabi Muhammad gak digojol pangeran ngono. Mergo sak kultus-kultuse umate neng Nabi ora bakal darah Nabi Muhammad itu pangeran tuh anak Pangeran. Bahkan umate Nabi sak dunia ku nambahi sifat kanggo Nabi al-a'rad al basharia bahwa Muhammad bener-bener punya sisi kemanusiaan. Paham gitu. Terus nih kena dungo kadang ra sing syukur, mergo ketok kawulane. faham gitu Mandi ya syukur, gak mandi. Misalnya mandi alhamdulillah Gusti jenengan turuti, narah mandi alhamdulillah kita ora pangerane. anak kaji Nabi dungo supaya Abu Talib Islam, buatin dituruti pangeran. Paham gak? Dungo supaya Wahsi dilaknati pangeran, sing dituruti malah wasi masuk nopo Islam. Nah, kaji Nabi gak seneng mawon, gak tenang mawon. Mergo ngetokno ubudiyah, ngetokno tawakale ning keputusane Allah Subhanahu wa taala dieling-eling itu terus kalau suwun sampean jadi umat Nabi gue sing seneng mergo logika tauhid saiki wis mapan bahkan kemapanan ini sampai kanggo wong-wong sing fasik nggih kanggo wong-wong sing napa fasik Wong kula sering diceritani konco-konco sing sering numpak kapal pesiar. Ada perjalanan dari Batam ke Singapura. Nggih kanca-kanca kula sing jadi TKI TKI ngoten. Kanca dolanan kula kecil. Kulo nih buat nanti ke sini jumatan ublas nih. Tapi ingin itu tukaran dicekel polisi gara-gara gaya kerusuhan tentang kapal lebih ya ceritanya. Walhasil ketika penumpang banyak tuh ada yang punya ide gaya jumatan. Walhasil tentang kapal itu akhirnya ono jumatan. Dia ya ini jumatan. Sono wong kafir, buat Cina, buat yang fase, aku gak setuju. Kapalnya wong akeh kok tiga jumatan. Uh bikin pengen jumatan. Aku rajumatan jumatan lah, orang nyek jumatan gak dadi sing jotosan iku sing ra jumatan. <laughs> Mulane pengamat saking Mekah iku bingung, sing melok Maulid ning Indonesia wong tatonan nggih dari napa Maulid. Jadi bingung ulama-ulama Wahabi wong tatonan kok melok napa Maulid. Saking senenge umat Nabi faseklah semenenge ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha kok ora izin ke dhewe Jumatan kok ora njotosi wong sing ngenyek Jumatan. Wah anak niku wajib lho Gus, maksude ngono wajib. <laughs> Larian kerusuhan teng Pasuruan rumang samu tiang-tiang sholat sing derek kerusuhan. Yo ya, wong sol, wong merasa sholat sholat nih. Jadi ibadah gratis jadi nak ono kerusuhan sing ngurugak nono muslim jadi ibadah apa? Gratis. Ono ibadah sholat gak kuat cak. Nak bungsong ini kuat kuat bayar repot. iya, itu repot, Iku nyata, Iku mati kajing Nabi. Khawar itu ngawur, darah ini wong iman, itu syaratnya kudu idi, idi ya. Oh repot, ngger maksiat gak sida iman maksiat buatan situ napa? Iman. ela ela elek mati kan Nabi wong khawarin Nabi nak ngenyak ku kalau jek eling hadis sohe Napa sebuti kalau jek eling hadis ketika Nabi ngelek-ngelek ruku yamruku nasah mimuru kas, yamruku naminat nabi kasah sahmi minar romia fa'ai nama wajat tahum faqtul terus nabi ini napa yuqatiluna ahlal islam wala yuqatiluna ahlal ausan ciri utama wong khawarij atau wong sing berlebihan Sunnah rasul senengane ngritik kiai ngritik wong islam tapi ora tau ngritik wong kafir jadi sing diutak-utak sing disalah disalahno padha napa Islam. tapi ora tau iso nyalahno wong non muslim dadi yuqatiluna ahlal ausan ya eh, ahlal islam tapi wala yuqatiluna ahlal Lalu kulo mengenang, kulo di kiai neng sarang kulo kenang. Kiai ini terkenal menang. Ketika Gus Dur terkenal kontroversi, beliau itu ada seorang kiai yang anti Gus Dur. Banyak Gus Dur itu mau nak sak jam, di rumah no ya, kiai ini. Barang barang di rumah no rumah sana kan kiai ini muni ACC sebenarnya jawabnya. Mungkin gih gentosan wo kan jenengan ngenyak kiai sing namine Abdurrahman Wahid. Kulo entosi jenengan ngenyak pendeta gih sak jam. sakit, tapi kula urusannya nopo. Berarti jenengan luwih semangat nyek wong Islam timbang wong nopo kafir. Nangis kiai, kiai sing nganti Gustur nangis. Ora kok nangis perkara tobat, ini sadar logika yang dibangun itu salah. Logika yang dibangun nopo? Malah nih kok kulo nurar roh elek rugen, sering ngono sing lapor. Gus rugen ini ini karwan elek kok dibagas sebaro lah uwes. Kulo makanya saya itu kenapa saya jadi kiai itu tertutup. Karena saya itu tidak suka ada masukan misalnya Mustafa aku khusus Gus tapi goblok sak rezekine misalnya. Itu kan <laughs> misalnya kok itu kan mau yo iso golek rezeki itu kan Rohan itu cerdas guys, tapi gak sukses cara berkeluarga misalnya. Lah wong kok disebut Lah anak kue misalnya komentator omongi, kue ora sukses jadi reformis, iso identifikasi salah wong tapi rata iso dadani. Wow. Jadi ciri utama khawarij itu yukotiluna ahlal Islam wala yukotiluna ahlal awasan. Lan ana tiyang-tiyang Islam sing ora sesuai sunah Rasul nggih. Nah iso dikandani nek ora semeneng ae. Karena kita tidak mesti punya semangat yang sama untuk ngomentari orang-orang non muslim. Makanya guru-guru kulo termasuk bapak kulo. Kiai-kiai saat kan mobilnya kata-kata ya api-api. Aku gumun mbek wong soleh-soleh ning desa. Nak Cina mobilnya mewah lima ora dirasani, kiai mobilnya loro jare wis kedonyan. Iku hasut, tak goblok, tak lucu kan kaji-kaji desa kiai-kiai desa kan yo ngerti nak Cina beli luwih apik dunyane luwih akeh ora tau dirasani. Tapi anak ana kiai di dunia sidik, kiai kok apa? Kedunya. Nanti mulai saiki mari, paham ya? Niku khawarit, niku semi lah. Pokoknya semi napa? Khawarit. Nah, itu sirine kenapa saya itu nggak suka tamu. Karena sering kelorian gitu, pertama latihan kiai karena pula rotok terbuka sidik. Ini ngoten. Pertama latihan kiai teng sekitar radius 7 kilo dari kampung saya itu ada masjid luruh Ya kok ngoten. Gus, nak cara saya sarang ngeten. Nak sing penting cara jenengan piye masjid loro usah ta ora? Wah. Kowe takok keliru. Aku muni rasa aku ora penting, muni sah ora penting. Iku penting Gus jenengan wong alim, tapi aku ora pangeran, muni sah nak pangeran muni sah apa ya? no pangeran sah ta ora? Mergo hukum paling penting hukumnya apa? Pangeran. Nah, tapi jenengan wong alim. Lah nek padha-padha alasan percaya aku wong alim, mestine kita kok ki sarang dijawab ya wis cukup ya wong alim. Jeneng kowe wong adu-adu, paham. Paham blok goblok kok aki sadar deh. Ya. Masa Gus astagfirullah astagfirullah saya kliwat ta ngono saya. <laughs> Wis ra iso astagfirullah kliwat. Dosamu sapa? Kliwat. Jadi itu bahaya. ini sampai nak kampung sing Orang anut sunnah rasul ngeten eh, sanggep ae eling-eling cah iku anut sunnah rasul tauhide bener. gitu eh nak salat madhep ngulo, nak salam yang ngalor sik. Pokoke ngeling-eling sing dekne sesuai sunnah. Kulo kenate diparani tiyang. Sekarang itu penyakit. Orang-orang ndak ngikuti sunnah rasul. Ayo cepet-cepetan nyontokno no iku anut sunnah Rasul be ora. Dekne nyontokno siji gak jigoten, gak cingkrang. Terus contohno dekne salate madhep ngulon sunnah Rasul, nak salat wudu sik sunnah Rasul padha loro. Ayo nah, cepet-cepetan akeh-akehan. Pas 10 macet ya. Nah, aku cek 100. <laughs> Lha iya kan saat wong salat madhep kulon sunah ya sapa? Rasul. Wong salat kambinan gak udo sunah ya sapa? Rasul. Masih bojo ngamuk ditinggal salat sunah ya sapa? Rasul. Ya akeh lah sunah Rasul. Sebenarnya kalau kita fair kan tetap lebih gampang mencontohkan beberapa item di mana umat Islam itu mengikuti sunnah. Meskipun kita fair, ada hal-hal tertentu yang memang iya. Tapi kan jumlahnya kecil sekali. Bagaimana mungkin jumlah yang kecil ini Anda ingat-ingat terus, yang jumlah banyak Anda Anda Ingat, itu arah khas hasute wong kan. maksudnya Anda kalau fair kan jumlah yang banyak itu yang lebih diingat kan? Paham ya? Jumlah yang banyak itu yang lebih di. Ayo cepet-cepetan. Sepuluh macet ya. Kalau satu terus, wah, ampun kesempun. Nah misalnya terus tak hitung orang kok sholat tahu ya orang goblok. Takbir, mau fatihah, ruko, sujud. Lo enggak kesana sholat tau sih itu aku ya orang goblok. Loh karena semua item dalam sholat sak rukun tumak nina itu ya sunnah. Aku ragu goblok jadi bojoku wong kok pinter ngono ya setelah latihan dek. <laughs> aku mau nanti hitung sholat ya kan wah wah es itu lah. Ngitung fair. takbir. Maca auzubillah, maca bismillah, Fatihah, pokoknya terus. Nggak jumlah ya. Nah, rukunnya sholat tok sebiro. Urung rukun ate, urung urung hei urung semacam aja. Faham? Jadi ya, kalau suwun kita-kita apapun bedanya itu disatukan milla ta'abikum Ibrahim. Huwa sama kumul muslimin. Terus cuma gini Ki wow ya. Khusus masalah tauhid kita ngikuti sunnah kanjeng Nabi pakai logika. Rausa nganggo amrun khorikun lil adat. Mergo sekali sampean nganggo barang si nyelayani adat itu berat bagi umat karena tidak semua umat bisa nyelayani Wong kula niku umpama dikeki pangeran kemampuan salat ning Mekah sak kedepan mboten seneng, ya biasa mawon. Karena itu paling banter kan kula diarani wong keramat, Gus keramat iso salat ning Mekah sak kedepan. Apa hebat. Tapi nek diarani pangeran bah hebat. Mustafa sing dhisik gobe saiki pinter wah kondang tenan. Ya. Karena minter umat itu syariatnya kanjeng Nabi, tapi nak miber-miberan itu ora. Lani wali-wali ini ditawani be pangeran ya kepen miber. Gak sing jelas seneng kalau jenengan paringi sakit, Tapi gak biasa mau. Iku wali tenan. Ada seneng kaul ceblok dene paham ya perkara <laughs> perkara ini ini sunnah kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Faki mau mongkong lakoni ya sira kabeh salat ing salat. Edawimu eh, tegese Ngelanggeng ngelanggengno sirah kabeh alih ing atas solat wa tulan mari ngono sira kabeh nekani sira kabeh asa kata ing zakat wa tasimulan cecekalano sira kabeh bila iklan Allah aithiku tegese percaya sira kabeh bi iklan Allah wa maulakum fani mal maula wa niman nasir alam ya